apa hukumnya jualan barang KW? Misal jualan jam tangan merek merek terkenal, jazakumullahu khairan. Ini kalau ada unsur penipuan tidak boleh. Fatwa ulama yang melarang itu berkaitan dengan masalah ada unsur penipuan tadi. <clears throat> Barangnya KW dibilang original, asli. Akhirnya dijual dengan harga yang asli, mahal dia. Dia dapatnya KW 10 ribu dijual 1 juta. Ada layajus. Itu termasuk penipuan dalam jual beli. Tapi kalau barang KW dijual di pasarannya KW dan dia sampaikan ini barang KW dan harga pun harga KW adalah bas. Itu namanya eh, ada pangsa, pasar tersendiri. Tidak ada penipuan pada padanya sedikit pun. Tinggal satu poin lagi urusan dengan pihak pemerintah. Kan begitu. Itu antara kamu dengan mereka. <clears throat> Dipahami ya? Misalnya antum jual sepatu. Hmm? Sepatu ini kamu, kamu ketika tertulis Adidas. Adidas. Tapi tiruan ini kamu ngerti? Yang orisinil cirinya seperti ini gini gini ini ini yang yang orisinil. Yang ini yang KW. Antum jual barang KW tadi itu. Hmm, merek Adidas. Harga berapa? Dua koma lima juta. Kok mahal? Adidas. Adidas mahal. Ya, dicontohkan barangnya pemper. Kalau yang nggak nggak mengerti, tetap bakal paham ya. Asli nih, dijual sama dia dua koma lima juta. Untung biru itu. Kata tukunya me, paling walau boleh satu sewu paling dua koma lima juta. Ini ya, itu setahun uh, eh, istem itu. Allah. Ini nggak boleh. ada lah ya jus. Tahu dia bilang, ini Adidas KW. Jujur, ini Adidas tapi ini KW. Ini tiruannya ini. Harga sekian. Labas. Paham ya? Di sini ada senyum labas. Tinggal yang berikutnya lagi adalah terkait dengan masalah uh, pabrik Adidasnya. Komplain apa ndak ketika ada KW-KW tadi. Karena komplain, tapi lain pembahasan. Antara kamu dengan pabrik aslinya Adidas. Jadi paham ya? Yang kita kita membahas sekarang nggak ada unsur penipuan dan di pasar barang kawin. Kaitan yang lain itu diselesaikan sendiri para kuasa. Jam juga demikian. Ya sama. Allah taala alam bisawab. Yang lumayan banyak itu kacamata. Kacamata. Frame-nya itu anu frame-nya ya. Itu wah itu untung besar itu. Itu beli frame-nya itu kolaan anu paling harga cuma 25 ribu berapa dijual sampai 200, 300, 500 itu banyak untungnya yang kecamatan itu. <laughs> ya yang lain juga iya sih. Mulan Mulai Masya Allah. Pertanyaannya panjang-panjang semua jawabannya. Sampai ya Kurang lima menit ya kan waktunya. Bagaimana hukumnya mendirikan terap atau tenda di jalan umum untuk acara-acara kematian atau walimah dan, segala macam? Uh, saya tidak membahas acaranya apa. Yang kita bahas terkait dengan pendirian tendanya. Dan ya, Ini secara hukum asal tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan mengganggu ketertiban umum. Salah ya, Jus. Paham salah ya? Dalam uh, dalam dalam adab Islam itu boleh kalau sisa jalan misalkan jalan umum atau bikin terop. Nah, yang sisa itu bisa dipakai untuk dua kendaraan jalan. Bisa begini. Maka yang ini nggak ada masalah. Dipahami salah ya? Kalau tidak maka hukum asal tidak diperbolehkan kecuali kecuali dapat izin resmi dari pihak yang terkait. Jangan ya, sah dikasih saya selesai dialihkan. Kalau nggak ada izin maka nggak boleh. Dipaham ya? Di mana Ustaz? Ya, di rumahmu. Kecil Ustaz, ya, cari yang lain. Oh, banyak gedung. Iya. Nah, nah caranya loh. Dananya kota dananya juga gede-gede. kecil kecil saja dalam rumah kan gitu ya. Ada dananya, ada dananya apa juga di jalan umum. Gedung. Nah, ada kalau itu. Baru pembahasan masalah acaranya apa. Kalau ditambah dengan acara yang nggak syar'i, double larangannya. Sudah mengganggu umum, acaranya nggak syar'i lagi. Kalau acaranya syar'i, acaranya betul, cuman sayang Anda mengganggu ketertiban umum. Kecuali ada izin resmi dari yang terkait. Ya kalau izin itu di, e, diizinkan nanti akan di, diatur oleh pihak yang, yang berwenang. Nanti akan dialihkan jalan sana, jalan sana, sana. Jadi kalau nanti antum mau punya acara, kok sekiranya bakal besar, nyelengi yang besar, bikin aja di gedung. Nah, kalau nggak mau ya, ya saya cukup punya rumahnya terpaksa ya izin sama RT RW lurah gitu lah ya. ya. Apalagi di Surabaya yang pas gang sempit-sempit kayak gitu. Nah, masuk masuk sempit itu ada terop, wes plek mandek lagi tidak. Ini harus izin resmi dari yang terkait. Masya Allah. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam ketika memulai kajian dan mengakhiri kajian? Masya Allah. Bagus soalnya kan ya. <clears throat> Barakallahu Kalau melihat dari riwayat yang ada, Barakallahu Rasul memulai eh, kajian kajian kajian muhadharah muhadharah dengan dengan hamdalah. Innal hamdalillah. Barakallahu Paham ya? Dan mengakhirinya dengan kafaratul majlis. Barakallahu Namun ada kalanya suatu kondisi di mana kondisi masyarakat itu tidak mengerti seperti itu. tahunya mereka diawal dengan salam, ditutup dengan dengan salam. Antum diundang di tengah-tengah mereka. Ketika antum menyampaikan tanpa salam, hipuh pikir. Nah, untuk supaya jangan menimbulkan fitnah, maka antum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus bagaimana saya melakukannya? melakukannya, Barakallahu dan sisi yang dua ilahnya adalah dikarenakan kita baru datang dan baru ketemu dengan mereka semua. Ha? Kita menyalami mereka semua. Itu niatnya. Dipahami? Saya pernah ngalami soalnya ya, Pak. Pernah ngalami saya. <clears throat> diundang di di Denpasar, Bali. Masjid umum. Barakallahu itu masjid umum. Sekarang sudah menjadi masjid yang wah megar, Ah, yang dikenal di mana-mana itu. Masjid sak pasar subuh itu jamaahnya paling banyak. Namanya apa itu? Namanya apa? Baitul Makmur. Ya. Terus sekarang ini yang diundang wah orang-orang besar, artis segala macam bawa ke sana ya, Pak. Kok artis? Eh Ustaz Entertainment. Dulu sebelum dibugar, saya ke sana. Karena saya anggap yang undang ikhwan-ikhwan, ya pada masyarakat yang datang, saya nggak tahu kok di depan saya ini. Ini tokoh-tokoh agama semua ini. Paling depan sendiri. Emang satu waktu tua anak pikir, Masya Allah, banyak tua-tua, senang saya kan. Ini tokoh-tokoh agama semua di situ. Emang ada MC-nya. Saya mulai, Alhamdulillah. Itu jadi sesuatu yang menghiburkan. Buh, buh, buh, buh. Ketawa loh. Ada yang langsung. Tanya Ustaz. Langsung berdiri dia. Berdiri langsung nuding-nuding gini. Tanya Ustaz. Kenapa tadi Ustaz ketika memulai gajian tidak menyampaikan salam? Langsung itu. Diri. <laughs> Saya, saya kan duduk. Diri itu. Ya, saya polos kalau itu menyampaikan apa adanya. Iya, di kalangan para ulama kita ada yang melakukannya, ada yang tidak. Artinya ya, ya toleransi lah pak, nah, gitu ya. Enggak ya ada yang melakukannya, iya ya ada yang melakukannya. Secara masalah ulama kan ya harus menyebutkan ulama ulama di di, timur tengah sana. Ya, depan angkat. Mestinya Ustadz nggak usah bawa-bawa jauh-jauh dari timur tengah ke sini. Waduh, wah saya baru paham. Ah, jadi, sudah nggak enak rasanya sebenarnya. Iya Pak, mantan teman sangat ya. Kalau memang ini kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, itu mukanya luar biasa tuh. Heboh. <laughs> Begitu saya di luar masih ada lagi ada ke, ke saya lagi. Pokoknya mereka lagi. Ah, ah, bukankah Ustaz baru pertama kali ke sini? Enggak, Pak. Bukan nah, ketemu orang harus menyampaikan salam, jira. Kenapa tadi tidak menyampaikan salam? Aduh, ya sudah. <clears throat> ya, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Uh, cuman ini makomnya berbeda. Ini makom bukan ketemu orang, ini makomnya sedang menyampaikan sebuah dan tausiah. Bimbingan Rasul memulai dengan innalhamdulillah. Mohon maaf. <laughs> Yang ini lebih bijak. Terima kasih Ustaz. Saya salut masih muda sudah punya pondok pesantren. <laughs> Masya Allah itu sampai sekarang terngiang di telinga dan di mata saya ke peristiwa tersebut. Ya kalau saya diundang tuh mikir-mikir di Soko yang undang saya. ini. <laughs> Kira-kira pikir miskilah apa ini. Wah ini kayaknya iya ini. Gitu. Saya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lalu kalau mencermati saya akan tahu tuh dalam kondisi ketika pas di tempat umum begitu saya mesti mulai dengan salam. Khawatir. Kalau di kamar ikhwa ya, alhamdulillah sengaja. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Kelebihan 5 menit. Kalau saya teruskan nanti ada yang komplain. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu